وعلى آله أهل الصدق والوفاء Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid dzikra amma ba'du Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa Bismillahirrahmanirrahim Inna aradna al amanah ala samawati wal-ard Wal-jibal Al-ayah Wa qala fi ayatin ukhra Inna Allah murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa qala nabiyyu Muhammad allimu auladakum fa innahum makhluqun li zamanin ghairi zamanikum sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasy syahidin wa lima aujaba wa alzama ghairu jahidina walhamdulillahi rabbil alamin langkung tipayun mangga urang sadaya sasarengan muji tasyakur ka Allah anu maha ghafur sholawat teriring salam mugia dilimpahkan kajung junan alam Kangjeng Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al mukarramun wal muhtaramun segenap para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, wabil khusus guru urang sadaya sepuh kurang sadaya kersana pimpinan ia pesantren anu kujisim di dipika hormat tur dimuliakin kurang doakan mantena mudah-mudahan ku Allah selalu diberikan kesehatan lahir batin panjang yuswa anu barokah putra putri nak mugi-mugi sing dijadikan turunan anu soroleh oke terhilap tabe sana anu di daerah Pandeglang Cibaliung beserta rombongan kudisim kuring di pika hormat guru urang tersana apa Haji Ato anu kupribados di pika hormat sarang para kiai nusanesna nusami haladir kudisim kuring di pika hormat teristimewa akhina al mukarrom selaku sohibul bed kang Adi Jazik sekeluarga mudah-mudahan hajatna diberkahkan ku Allah putra anak nu parantos sepitan mudah-mudahan ku Allah sing didamal putra anu saleh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika Allah nurunkan undang-undang Allah Al-Quran Al-Quran jumlahna ayat 30 juz 114 surat 6666 ayat hurufna munte salah ayat sajuta 25 ribu huruf ngan lamun percaya jajal balik ke dia itu hayang nyaho nasihat kempor kempor Ayat tadi daripada molototan sinetron ibu-ibu atau meningkin yang molototan Quran rodiah. Bener tante. Ulah molototan HP dan IG baik ningsih. Cing cing bu. Sebab di alam dunia ayah opat benda ditinggali hukumna ibadah. Hiji molototan Quran sanajan teu dibaca. Molototan aku Bapak. Gitu gue ibu molototan menang jalan kiai menang. An-nadru ilal Quran ibadah. Mata maca Quran ejeng ditalar awalak keneh dibaca. Para hadirin wal hadirat. Geus ibu eueuh pagawean, polototan ku Quran cek anak nak mah meni rajin kuari makan terus kurang baik barang ada ceramah ki zaman ulah loba omong mah pan batur mah mau terus kurang so kadang pan mah maciting baik, naik mana hatek macana horeng tebeku hiji anadru ilal Quran ibadah bahkan wakala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu anak anna anak kiraat al Qur'an fit tawaf afdalu minat doa sanyanya nama maca Quran dina tawaf nu ayat di Baitullah ngulilingan eta leuwih utama cek Imam Syafi'i timatan maca doa geus doa aja Quran Good. keneh ganjaran maca tuh dah tadi guru orang dulur orang sadarek Ustad Alul aja kurang meninggal hiang hiang bopo nira eta sawara lapatan jangkrik oh eta kukuran main nyawa ke Kalimantan nyawa ke Sulawesi nyau ke itu nyawa kukuran dulu tuh guru orang di Jakarta Kiai Muhammad Jetpam nyawa Singapura nyawa Malaysia nyaho Jepang nyaho Pakistan Quran betul apa tidak betul apa tidak atunya Komo kuari itu ayah kuari di Aceh dia rajin. napas, napasna tuh ajar mi Aceh dilawan. Anu nah ha ha. Hei, Quran makanya anak orang tidak belajar barisa maca Quran insya Allah atau santri mulai diomong oh banget eh, tuh tadi ya, mah oh karena eh, dol gitu dan tukang maca Quran maruhai pengentak lain deh kok tukang maca itu kola Yusuf mau main cerang pokoknya ruhai pe banget sih ya Quran bo bo bo bo, ayang, hayang boga anak bisa maca Quran hayang teboga minantu bisa maca Quran pulung santri akur mang kahayang nas ya mati kepul putih ya Lali ya ceramah harapan santri yang seetik target kiai tolong puyeng eh ceramah lebih santri Cek Quran alah nah, dengan tadi cekuru urang ge. Eh. Ulah sok istihza kana Quran. Kadina surat As-Sajdah diterangkan ketika Rasul keur baca ayat. Kuma cek orang Yahudi cek orang Nasrani dah keprokan, surakan supaya Muhammad ulah kadenge baca ayatna. Auk-aukan urang bisi istihza kena kena lain syafaat Quran tapi kena kutukan Quran naudzubillah wal billah kartos Allah lamun tamanya karena ayat bahkan ketika orang kue Jum'ah maca imam surat hal ataka hadithul ghasiyah lasta alaihim bimusaidirin illa man tawalla wa kafar haram wakop nak dinya di Quran ayat 17 wakaf haram. Tanyakan ke ahli kiroat. Di antara wakafar. Pun ngahaja-haja ada dirinya haram. Ada nah, di mana tuh? Lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahul adabal akbar tang eta langsung kurang dijawab nyaho ayat mah Rabbi inni a'udzu bin adabik Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab Rabbi hasibni hisabai yasira anu nyaho ayo ah, teh nyaho mah Allah lamun ayat itu tuduh kana azab ya Allah raksa abdi tina siksa Gusti Ketika ayat itu tuduh karena ayat rahmat. Allah ya Allah asupkan api karena surga na Gusti deketin abdi karena hidayah na Gusti eta tujuan nyebut Allah wah wah kaserak-serak suara si tolol nah, terus hiji Quran di dalam ibadah ayat tanu kedua barang di dalam ibadah mana an-nadru ilal ka'bah Nempok Baitullah nu aya di Makkah. asli lain gangal. Masya Allah eta eh, teu pira Baitullah teh batu tapi punya setrum daya yang hebat. An-nadru ilal Ka'bah ibadatun. Allah turunkan rahmat di Masjidil Haram 120 rahmat 60 lil taifin untuk orang yang tawaf di Baitullah 40 rahmat lin lil, lil musallin untuk orang yang sholat di Baitullah 20 rahmat Allah turunkan lin nadirin bikin jalma anu ningali Baitullah geus ningali Baitullah hukumna ibadah hayang narele Baitullah nu asli moga-moga kabeh nasibkeun amin ya rabbal mun hayang daratan ka Mekah turutan kula doana jarang pulang aja jahkeun penting doang ya hayang turutan kabehan Allahumma Walna. Menjual tanah. Tuh, fokus kucing. Akan tak usah dulu orang jadah. Nukatilu ayah benda tidak lo hukumnya ibadah mana an-nadru ila waduh aku haus ilawat hilwaliden nempok kana banget indung Bapak maka Nabi si ibu orang ayah kene Bapak orang ayah kene sekali-kali dong ditata lain di dipolototan itu kita ditelak-telak mah orang ya Allah bapak aing orang jendol karena ke aing kena sama aing kena koreng kena hidup ya Allah Gusti untung gak bisa kehirup <clears throat> Gusti eta ibu bapak abdi ya Allah ibu abdi anu ngandung sampai 9 bulan ya Allah bapak abdi ya Allah anu ngurusan yang anak apakah ya Allah Gusti moga moga arahnya sing diberi topik hidayah sing dipanjangkan umurna itu kuduna balik ti dia teh aku udah mati tetep sekali-kali lain di bola tota belum imam mak dia aing bola totan cek ya ibadah atuh kagetan masih ya nyalakan indom abdi tetep tiga jauhan mangkana sekali-kali tetap ibu bapak hukumna ibadah nuka opat ayah benda ditinggali hukumna ibadah ningali wajhil alim orang ahli ibadah orang-orang soleh ahli-ahli ilmu guru-guru orang an-nadru ila wajhil alim ibadatun nempok bengetna orang soleh hukumna ibad kakarak neuleuh bengetna geus ibad Komoting mere duit karang eta dulu bengkel terus ibadah orang soleh ahli ilmu ahli ibadah ditetap kurang salpeda ayat sinar khusus pala hadirin wal hadirat tah Al-Quran anu sakitu diturunkan gugus di Allah teh ka Kangjeng Rasul di mana eta Quran anu sakitu diturunkan? tilau mahfud di mana itu lo mahfud atau di lo mahfud kamu gitu? di itu ulah ke apa oh alam gaib kamana diturunkan anak tidak izzah di mana baitul izzah langit dunia Saanunya nak? malaikat kiramil bararah. Sebrek secara sekaligus ku Allah diturunkan ke malaikat Jibril di mana? Di Allah mahfud di janda ku malaikat kiramil bararah ka Baitul Izzah di Baitul Izzah kakarak kakangjeng Rasul secara bertahap numawi hadirin wal hadirat justru eh tadi terangkan, kabaki opat rubu ayah rubul ibadah ayah rubul muamalah ayah rubul munakahan ayah bab pernikahan ayah bab jinayat ayah bab ibadah nu pertama usuluddin maka ketika Rasul dakwah, ketika Rasul hijrah di mana di negeri Mekah mana menuju ke Madinah Rasul nyampaikan ayat Allah surat Al-Baqarah Anakku ibu jengku bapak tilok dibaca tea. ya ayat nanu ya iya. ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Wallahu alam bimuradi Iya ayat disebutna ayat am jadi kata klip kabawa kabe ya ayuhan nas hei eling-eling manusia rek kafir tah rek islam tah setiap ayuhan nas itu biasa ayat turunnya di Mekah rek kafir tah rek Islam tah u'budu rabbakum dina kitab tafsir diceritakan ay wahidu rabbakum anjen kudu nawahidkeun ka pangeran anjen Anjen kudu ngaesakeun kana pangeran Anjen, Anjen kudu nonggalkeun kana pangeran Anjen. Saha pangeran urang alladzi khalaqakum zat Allah anu geus nyiptakeun urang walladzina min qablikum jeung manusia-manusia samemeh urang Nabi Allah Adam Allah ciptakan manusia pertama urang asalna ti Nabi Adam wa Adam min turab Nabi Allah Adam tina tujuh lapis bumi mantak wajar eta jelema beungeutna macem-macem nu hidung aya nu putih nu belang anu genep anu pendek anu jangkung anu guru anu gendut anu kasep anu gelis anu jore dan Nabi Allah ada yang diciptakan nanti tujuh lapis bumi mantan macam-macam jelema Nokia ayah ayah anu bangir irungna kajerok Ayah anu putih awak nacelina luhur sebelah. Iya, ayah. Daya tambah kekawasaan Allah, kudrat iradat Allah, ngan orang tanya rahasia. Namun Nabi Allah Adam diciptakan, wa Adam menturab, hakikatnya berarti jelema diciptakan ku Allah tinatan. Anu pengartina, nu miskin getina. tina Pajabat Tina tanah rakyat getina itu eta nama tan. No pinter tina tanah no bodoh Tina, anu putih tina tanah buku no hidung mah lo teuing tina leutak asana arek mah tan. euy ah, tina tanah ada minturap. Nabi Allah Adam diciptakan tinatan ay orang mah cek Sayyidina Ali al insan awaluha nutfah wa akhiruha jifah manusia pertama Allah ciptakan tina nutfah tina hina cek Sayyidina Ali Neng naon kudu urang sombong. Moga ilmu tepat sombong, Moga harta tepat sombong, Moga jabatan tepat sombong. Dah asal tina lupa tina si mani hargaan jeung endog hargana makan endong endog endog sakilo berapa duit dua puluh lima ribu jajan udah pasang rahan boga siman dua ember jual kasih soal. bibit unggul bibit unggul bibit unggul udah enak beli nyepak ya ayam tak etah hadirin wal hadirat didinya ketika udang titin hina mata tepantes tersombong, hirup jeng tetangga kudu akur jeng baraya kudu akur jeng duluran jeng tetangga jeng papada laras gitu da orang teh asana tinu hina wa akhiruha jifatun ketika akhir manusia hirupna bakal jadi tertitik terakhir manusia jadi bang eh nu benghar modal nu miskin ge nu kasep modal komo nu goreng mah aeh kabeh ge bangke ngaranna pajabat pun geus bangke kiai pun geus bangke Weh, ulah kitu kena cenah ge bermain ke camat bangke camat DPR bangke DPR lurah bangke lurah sakadana kiai bangke kiai dulur ketika hidup lain siapa kiai siapa mah bengar siapa pengusaha siapa miskin siapa pejabat siapa rakyat tapi ketika geus paeh mah naon bangke doang kadaharan Iya mah bolu iya mah jeruk eta mah wajib iya mah anggur itu mah melon iya mah lauk tongkol itu mah rendang iya mah daging ayam iya mah daging kebo hanya ukur di mulut saja ketika masuk karena betul naon ngarana hangit ente lain hangit adi adina geus gitu, hangit eta adina tai seros nah ngarana pecus adina bae geus hangit komo nah Mantap ibu-ibu bisa eno muak di pengajian ulah ribut. Ya mak ibu orang malah kita atau kebel. Kurna kia uh, eh, peratosan ke ibu-ibu kumar kia eh, bau nu barugu rada bau keong tedamang gitu cuaca rada memburuk ta mangga supaya cepat dari kurang sedot barengan ayeuna tok diampet di rumah kurna mah itu muter ebe oh net, eta bakal kia ah atuh kabar Rodiah ya eh tai ngaran pun terkuri ngomong jorok jatai ya, tama bener tak hei sugan datang ke jero beteng daun dangder pas sini ribut jeung sardensis sardensis daun dangder minggir sia udah ada kata jeung aing sia mati ruyuk tidur tidur soleal deket mati luki sia mati di dulu hei kalau itu minggir minggir minggir jeung sardensis aing mati pabrik dikemas di Jakarta aing mah di hutan dulu eh tapi bisa gitu cis namun siap siap aing tai akur Awah darajatan jelemak, jasad mah dihakan cacing anu berhadapan jeng Allah ruh urang wala hadirin wal hadirat nah kardas, ting makana ibu bapak hadirin sadaya al-insan awaluha nutfah wa akhiruha jifah manusia pertama teh cimani akhirna mahmud eta pae nyeri gitu kiai tuh atuh nyaho Nabi Idris boga babaturan hebat Nabi Idris mah babaturan teh saha ku CS nak malakal maut Oponiro atau coba sekali-kali hati pedi udah pasang rahan buka CS malaikat Jibril gitu Ayo buka CS Israfil tuh jawaban semprong Eta malaik eta malaikat Israel pencabut nyawa ngobrol ejeng eh, Nabi Idris cek malaikat eh, cek Nabi Idris dia Il Israel ayo Anandris lain beja bejana paeh nyeri bener tak siap nama malaikat yang jeroin atuh tuh nyaho, jangan ya, kecan pernah aing eh, menyebutan doa oh oh jadi ngasan aja saja yang hirup deh oh jadi si nyaho? eh eta pahen jadi atuh entah lah oh cek nabi idris bejana pahen nyeri coba il aing hayang aja, eta eh, hayang ngajajal pahen ya? tapi asup kedai yang ulang bablas aing gawe kena hirup kumaha itu cek malaikat Israel atau tapi bisa tris tugas aing hanya nyambut cek sa cek malaikat Israel adapun anjir hayang kos gitu, rekes ke Allah rekes Nabi Idris langsung memen Nabi Idris Jat Nabi Idris ya Allah Gusti Abdi hayang ngajajar pae tapi asup gendai ulah bablas Abdi hayang kene hirup Gusti hayang ngajajar be pae bedana nyeri di jabat, doa Nabi Idris dan Nabi Yen iya. Gusti Allah Israel cabut nyawa Idris tapi asup gendai ulah bablas Waduh, dicabut nyawa Nabi Idris punten Pak seluruh anu maut eta dicabutna tina suku sadayana digiring ku 70 malaikat ngarana Israel kabeh eta nu 70 begitu digiring sampai tuhur stop digiring Dei sampai bujal stop digiring Dei sampai tikorok kakara dipasrahkan ke Israel pusat dicabut ku Israel ketika dicabut nyawa kanjeng Nabi Allah Idris eta Nabi Idris mata nek nonjol letah nek keluar kabeh Masya Allah begitu dicabut set malaikat Israel kok kaget dalam molotot tapi Idris ih saya kalah jadi yang tolol kamu kalah saya tolol geblek saya geblek geblek ampun ini begitu dicabut set watak nek bodrot keluar letah kot ngelel hadirin eta hadirin sadaya sadayana begitu set diasuh ke deui malaikat Israel Idris kumair eta mata sia muni molotot Eta kalau aing muni siun malik. nah jumpa Idris eta tanya dia jamu Jawa bau kumaha Idris bau Idris wanira, wabanira Woi Idris bau atau awal kita ada awal oh gitu atau tema aing yang ngomong gitu awal kita oke awal masalah awal atau mah aing bae yang ngomong namanya. Kuma Idris. Idris. Israel. Cek Nabi Idris. Eta nak dicabut nyawa. Alabatan lamun lengan katulitan temu pedang. Dicacak seribu cacakan. Lengan kenca dipotong. Dicacak seribu cacakan. Suku katuhu dipotong. Dicacak seribu cacakan. Lengan kenca dipotong. Dicacak seribu cacakan nyeri nak dicabut nyawa alapatan kos gitu Israel Masya Allah sagedena Nabi Allah Idris alapatan awi 25 meter panjangnya dicopot nak colokkan kena yang taik serat ditarik sarasa kalau saya gebet kalau saya kolok alapatan kos gitu itu orang dicabut nyawa makanan manusia ulah sosohoran temenan sombong kudu pakai adab kudu pakai akhlak kudu pakai ilmu jeung saja mana pantes qala al imam as-sayyid Muhammad al Maliki al Maki jeung Sayyid Muhammad al akhlaq qabla al ilmi namun hirup hayang mulia tembongkeun akhlak sarana ilmu ketika kita punya ilmu akhlak yang diperlihatkan sanajan ilmu nasa tangtung langit Batul muin ngolotok alfian nerelang tafsir di luar kepala. Pokoknya kok ngelal-ngelal terus. Sampai ke ngaji juru imah segala. Dulur tapi lamun akhlakna goreng kurang adab jeng sopan mual mulia eta jelema sehingga rasul ke diutus ke alam dunia buitu liutam mima makarimal akhlak yang nyampurnakan akhlak lain nyampurnakan ilmu jangan pinter maka beradab para hadirin wal hadir betul apa tidak Doi, bener tak nah iya makanya orang kaburu sing halormat sing dim. para hadirin wal hadirat insya Allah ketika jelema seorang murid boga ilmu mahabbah kanu jadi guru cinta kanu jadi guru iya kene kuring ngobrol jeng aman guru maji seketohir batin bahkan guru nugas Allah mah lebih dikhawatirkan nele orang setiap detik tiap menit masya Allah bener mang cekulah hmm. mamang boga kejadian anu anu anu anu anu langsung guru impian datang tek tek tek tek nah mangkana nunyin sababiah orang ayah ilmuwan hormati ke mulia dan ke orang dina kitab sufi dicari takdir suila ahadus salihin jemang santri ya khususnya Su'ila ahadus salihin. Pernah ditanya seorang wali yang saleh oleh seorang wali saleh. Su'ila ahadus salihin. Kam labifta fi suhbati syaikhika. Ente berapa tahun menemani guru ente? Katakan anjin sabara tahun mas santren di guru anjin. Kola arba'una aman puluh tahun Kokodirah Mas Santren puluh tahun cek eta wali kabah eta kanu ditanya ditanya deui tah jelema soleh teh ya. Mada ta'alam ta Ari anjir puluh tahun mas santren ku heupeul-heupeul ku guru naon bae anjir ka guru anjir. kala salagi kula puluh tahun taroktul uluma kullaha Kaulah teu ilmu nahu kaulah teu ilmu salaf puguh tafsir fikih hadis panbalagoh panbayan mantek dan lain sebagainya khat ummul quran dan lain sebagainya kaulah teu ngaji taraktul uluma kullaha illa ilmal hubbi terkecuali kula hanya bermahabbah nyantelkeun hate kanu jadi guru mahabbah Masya Allah terus Fafatahallahu ala qalbi kullal ulum. Maka Allah ngabukakan hati kaulah seluruh ilmu. Bisa babi dalik. kalau sahabat mahabbah menjadi guru. Hati-hati. Urang boga mobil ku guru. Doa guru. Urang boga imah barokah guru. Urang boga pemajikan gelis jonggoreng. Barokah guru. Kumana nasib nama ya illa ilmu al-hub kecuali ilmu mahabbah. Wa qala al-imam al-habib Ali bin Muhammad al-Habsi man akhlasa fi mahabbati syaikhihi nalal matluba barang siapa orang yang mencintai gurunya dengan tulus dan ikhlas nalal matluba maka beliau maka dia akan tercapai seluruh cita-citanya entah geus mahabbah kaburu macen Mang, adik-adik kau lalu karase. Oi. Oi. Oi. Oi. Dalar kan? tolong, Ya, cari aneh yang kasar. Jangan emang dia menjadi Allah teh orang dan manusia pertama Allah ciptakan siapa Nabi Allah Adam la'allakum tattaqun orang nu mantap kudu nyempak ka Gusti Allah la'allakum tattaqun supaya orang jaga di kiamah ulah langgeng di neraka neng eta di neraka kadaharanana dengekeun bapak ibu laisa lahum ta'amun illa min dhari'in la yusminu wa la yughni min ju' kadaharan ahli neraka mawadha'ala mimrodi kayu tore jeung kayu zakum kayu tore anu cucukan kayu zakum anu peuheur rasana 100 rasa Masya Allah cucuk nala padang minum nah nanah itu emberan oh saya tiba jadi mau ya datang ke imam kami dadari ada nah, yang pengajian jojong baik sholat berjamaah ke masjid liwat baik Kita kalah kuat orang pasangrah datang ke haji jajah. Nah, terus gitu, jujur baik pak. Jauh orang berjamaah ayah bendo agar ngenahkan sekali kali di masjid. Ayah anak sekolah ya nak kaki tadi masjid dia tak. Imam ngenahkan, atau ramai dah datang ajar naromol beda. Fatih sangat kalau dari pokok di ragu awan. Mana dikali? Tuh, sih ada begitu ya. Ayah ini dia begitu. Atau di aku kunawan. la'allakum tattaqun supaya orang teh ulah langgeng di neraka maka hadirin wal hadirat tadi kembali pancet Nabi Idris paeh nyeri alabatana naon tapi saya tidak alih ngomongin tamamun ni'mati al mautu ala dinil islam eueuh deui pang sampurna kanikmatan maot dina agama is Islam aing gitu kumaha kapan tadi macetnya nyeri aing kuari macetnya iya mah eueuh oh, deui pang nikmat nikmatna ih Oh, lain Allah nyeri nah horeng bu pak ketika orang mukmin maut masya Allah tempat nangis temukan ku Allah di surga nah lebih dari para kakak tinggal enggak Masya Allah Horuban asroba kan burulut-burulut matanya oh, Boko nira Jadi sana jangan ditusuk deh Teka rasa Nah sebabnya Nelo nah, nah, kabogo Doang orang datang Masya Allah kabogo Lima tahun tepangi-pangi Baru itu nek datang Teng orang sedang tidur tepuku Masya Allah Gestiuk salah Udang salah Doang kotok endokan Ya Allah Eta suku di capaku kata karasa nyonya ngocor be kudu kudu bobo tah kos kitu makanya yang beda dari mama Masya Allah ditembongkan cinggirna ke alam dunia serap kakarang nak atau mau ting palang makanan Asal asa itu ilang yuk. Masya Allah lain tadi siapa mau cai ma aing saus dan nah, awas kita kabelna bisa kata jong atur nuhun moga-moga ini mau raja tiluan luar singgara karawin kacil ibu kejar romlok ibu, jadi ini ya, termasuk pemuda PLN pemuda lamat nikah insyaallah bapak bakal pemajikan pasti bikang. Itu non man. Thank you, parimat kamsyanya. Jazakumullah. Moga-moga siapa yang umur. Amin. Amin. Mudah apa ya kabeh menah hirup di luar begitu. Masya Allah, ya Masya Allah, non hati jadi cai heran. Jauh-jauh, ayo di mana hilang hati jadi di sebelah cai heran, buat dan bilang cai heran hati jadi. Tei, tulang ini malah tei. Barok lantaran cai herama cai herama cai mu murah. Mulia tolong. Eh, sok, hidupnya kalau yang sok saksikannya kalau bisa kumaon am saksikan bisa. Hmm. Karena yang rada kempes doi sawarannya Itu coba tercai dia rada putih putih cai bias. iya pengar tina deui eh. jayaran mah mang maksudna badannya jayaran orang oh mang jayaran mang jay gerak sebut aing ada mana lol. Coba aing siapa Messi ada di ih tolol sebut nama aing terus dijajinya susu teman sekali-kali kula ceramah di pasaran kepada cai susu ini cai heran mah tuh kelasnya Tidak kurang gecek kan panitia sih Cina mali beres Ih tolong Hei terus Oh ternyata horeng maut teh ayat ketika nyeri teh orang mukmin mah mual ditembol ditembol kan ku Allah ganjaran anak ibu didolokeun dipolong-polongkeun di jero kuburan teh bahkan cek di keterangan mah diterangkeun lamun jalma mukmin ayat dadalan ke surga sewaktu tuh yang deuleu tuh tempat siatu Masya Allah doang urang dulu foto mana cenah calon sia yuk ah. Dah kita harus yuk, wong ya Allah Rabbana Karim Gus eta kos gitu ternyata para hadrinul hadirat tah ayat anu dibawa ku kangjeng Rasul teh ayat usuluddin maka udah wajib dengan ilmu anu pertama wa ta'alluman ilman yusahihu ta'atan wa ta'allaman ampura ulama وتعلما علما يصحح طاعة وعقيدة ومرات قلبك فاسئلا gitu kita itu gitu. nanti ada mang anu mamang coretan belang teh ada tapi itu biasa tangan apa nungguan kiriman lambat terus langsung yang surat ke kolot ditinya cabe hiji bawang hiji nah, langsung damal kastrol nangku tulis sampai harap diperhatikan <laughs> nah sampai terojol kiriman kok depan lain Assalamualaikum mak kiriman abdinya ke sepeak duit karena kayak tidur karena kayak dua tidur koe terus minta duit itu bener baik gue jadi pakai nganjang pake tolol ah, jadi nih jadilah Kedanau biru oke mau lihat apa lihat danau belinya ale-ale ting torek Tinggi sih oh di jalanan cilok aduh usia amin dibelikan pancong pancong pancong lantas si Alda keblok ternyata ngelakuan sia kalau gitu nguyek nguyek atau coba mangkuari mampalap nalar api ke bualam nalamin teh terus cing atau wa ta'allaman kudu guru anjen ilman karena ilmu nu kahiji yusahihu ta'atan ilmu anu ngesakeun ibadah ilmu apa itu ilmu fikih Sholat orang diatur kupiki dagang orang diatur kupiki gitu mau ngaji orang diatur kupiki kehidupan orang ya diatur ku ilmu pik tersembarangan Atau ketani kudu tani Islam namun dagang guru dagang is bergaul ke, kudu pakai akhlak umat lolobana kuarima bergaul ke, pakai akhlak namun belah baik pakaian jadi leluhur ngelelan tak ngolol nyikir neng tet nyikir neng nongtot iya tapi ada nongtot yang neng tet ini teman neng tet iya kita masih kacang neng tetnya neng tet ayah tadi kalu nongtot mantap beda terasa ayam nyeler ayam malol ih kalau siang ngolol ih kajut siang nyeler Ci, kuari bangga sembung diatur ku Islam makanya para hadirin wal hadirat bapak-bapak ibu-ibu komo zaman kuari zaman bahela urang sok bareki ngaji malawa obor ku hararayang jauh guru ngaji di tiap-tiap desa hararese kuari mapatalaya Masya Allah anak kurang geus loba HP ibu ulah loba teh HP laju majang-majang status pusing rumah tangga status galau status goblok siap aduh ka status Lamap ko siya. Sarundok yung bananan. Benar? Ato mo kakalo. Ngadu ka Allah! Ibu urusan rumah tangga. Memeja kang kiai. Minta solusi. Imam masuk status. Bare tol masalah kaik emas. Si korek tambah kolot kuarina. Lain rumah tangga kibai. Radakan duhung aing macam kadung-kadung eta anak dua belas. bisa gitu kaduhum nah obat kaduhum aneh yang para siapa yang turun dari kalau poe eh teteh mah ipasnya dua potongan anjing gancet ipasnya umar poe anak mana malu lulu kami mah pas lagi cerita semut luhur sumut halaman dame umal nanti darah blok tete jelema kuari tak gara-gara HP ibu coba update status mukaan IG batur nanah bener gitu bener ya loba eta putus rumah tangga loba darder rumah tangga dan lain sebagainya ya gara-gara nanti apa mantak manfaat ayah madarat lebih loba anak kuda kaledik laletik diberi HP eta ngawaris karena idiot Dalam ku ibu gak karena kurang sok dan kermain game tak ku ibu nurut ya moal betul apa tidak Barat mau ulin sakit doang mata si tutungkeun urang balikun, mak si euis pundungkeun asa kitu ta ulin beri jodoh tanda batang kopi nisa rame tek bujur dia pada tuh makos gitu para hadirin makanya penting tak anak urang, anu ganti geh ngadidik anak ngaakhlakan anak ngelmuan anak matak cek Imam Ghazali ayat tarbiyatul aulad qoblal wilada ada tarbiyatul aulad ba'dal wilada utamaan mana utamaan ngadidik anak qoblal wilada di jero kene mantak lamun di jero kene sing rajin maraca Quran sing rajin maraca solawat sing rajin sodako doang Imam Ghazali eta Imam Ghazali jadi wali gede hujatul Islam papana kerenuh Imam Ghazali bukan duit seribu lima ratus sodakokin sodakoh nama pembajikan kula kerenuh anak mau dikandung hayang jadi jalan manu soleh gitu batu mah ya mati bang hayang hayang bukan anak anu soleh hui hui bu hayang bukan anak soleh karanan besi soleh soleh kata itaina curuak dengan isi itai saya tak saya tak mamalinnya soleh betul oh ya tak kebos jadi paripurna mesti soleh aja. Gitu. Oh, Allah kuat, harese ibu mantap bagusnya cek Imam Ghazali najro beteng kene ya ke umur 4 bulan bacakan 7 surat ke umur 7 bulan bacakan sakuranan ditinta tak eta teh tarbiyatul aulad samene lahir Berasa kubra alam dunia adanan jelika tuh mata jeli kencang sebab tepat di ayah orang pinggir ke alam dunia terkecuali kabe diusap curik terkecuali orang pinabian diraksa ku Allah udah mau kau wih nu ayah di dia sesak usapan curik wow wih nu ayah di dia ada orang nabi doang untuk diusap curik pinabian ya. dijaga ku Gusti Allah matak sunnah di adana kubrak langsung adana Allah Allah udah kecetih adana orang mah yang mentang-mentang tu kuori kota mereka tukang azan. Boros Allah Akbar Allah Akbar. Orang nasawan kaget modar tu. Ulah. Hei, hei. Hei. Terus. tak makanya ibu, namun kena hamil teh, ah. kan ayah doa mun kena hamil hayang boga anak anu saleh Rabbi habli minas salihin eta pan pendek-pendekna doa laju lamun kerennya ulah sok tantang ting ting gimana lo ding ting ting ting ting salah alamat, ting ting ting ting ting ting ayo ting ting ulah teu ting ting ting ting ting anu aya doa anak alhamdulillahilladzi Mangi urang kerennya nu aneh-aneh masyaallah jelema punten aya geureng henakeun kana damelan Allah aya jelema dengdek sabeulah leumpangna misalkeun misalkeun langsung dibawa doa Alhamdulillahilladzi afani mimma bitalaka bihi wa faddalani ala kathirim mimman khalaqa taftila apal atau kaciri jing matang Allah tetap cuci ya panjang teing jenak kiai ayat nu pendek subhanaka ya Khalik. udah tentang ting-ting ya, mati salah ting-ting ting-ting nah, saya tentang ting-ting karena itu jelema kuat nu eta tambah lama ulah gitu ketika eta ngadoa aya doa anak subhanaka ya kholik mata utamaan kene mil ngadidik anak di jero sebab di jero beteng mah ruhna urusan anak geus kubraga alam dunia mah tak kudu di adanan di kormatan jadi kenca eh di adanan jadi katuhu di kormatan jadi ken mantap ibu eta minangan minantu teh anu bisa adan lumayan kan bagi minat bisa ada nah mito kasurupan ada nah mito pelit ada nah mito cerewet ada nah insya Allah nyambok pasti kena kayak segede tanah mereng ngaran nu bagus lu sok sok naik ieu mah anak sok sok naik naik ya Allah rabbana karim bagus kan, ngaran anak ya masa ngaran anak mana, ngaran anak pula cina menang itu papa itu nang papa nanti Jakarta nah, ini pohon doi cina ngaran satu ngaran lucur Desi Ratnasari Nugraha Antakusuma Republik Indonesia Jayakarta Merdeka 45 Waktu apa dua minggu, ayo budak nahulu, gede mata melotot, hulu tuur, gede cacingan, tuh benang kubar. Aduh, barang di bawah kau nggak dukun boy mah gede aran langsung kita kiai datang assalamualaikum kiai kata kepanjangan kemarin tuh saya ngasih nama putra maka ini pengen diganti ada yang pendek minta nama pang pendek pendeknya siapa samili eta samili pang pendek pendek aran tuh saya senti senti aja samili samili bener tuh pendek pendek aran terus ya terus ah. eta ilmu heula tah anu gedekeun makana wasiat Luqmanul Hakim anu jadi anakna ieu nu digerak kuring mah aduh jam 11 can datang saya susunan itu ya orang baik matur sok ada salah Hei, terus. Hei, terus. Jan Lukmanul Hakim kia ke nak. Ya bunaya, biasakan kurang ke anak itu. Wahai anakku yang gagah, yang kasep, yang soleh, sekolong kotok. gitu atau kalau anak ieu lain cek tadi saya cendol itu Allah. salah lagi kadang-kadang ugebleng di majikan. Bawa ada apa? Mana siapa anak gede ada nyontoh papa naya. Banyak pemajikan hidung. Eh, di mana saya tutung eta bahasa kira-kira tanpa majikan itu butuh enak cek majikan di warung siang lanjut layar eta kalah layar kan bawa tuntungnya langsung itu pak eta pemajikan eh dihormat kasihan dong ibu-ibu mengandung kita 9 bulan Ih, darajat tiga tingkat dibanding bapak dan ibu darajat tiga tingkat uh bung derajat ibu tilu tingkat dibanding bap, bapak jadi bener sebab ibu-ibu hebat hiji ayah nu hebat di ibu-ibu wania wania non kiai ibu-ibu wani pae wania orang belum tentu dia hari rengak rengok kene maju maju aja terus terus wah mundur tapi ibu-ibu wani pae mana wani pae nak eta ngajuru eh nyawa nu gitu, dikeluarkeun kan ngaluarkeun hulusian tolol tenang wah Indonesia. hulusian ai sia ku deugel deugel deug Robbana karim tuh wanian ta ibu-ibu Masya Allah wani paeh eta ibu-ibu bener tak bu makanya dong bapak-bapak jangan sok dong Kasihan dong ibu-ibu mereka makhluk lemah saudara ya siapa lagi kalau bukan kita sudah eh, jadi ibu-ibu cocok terus kayak kadeng ya tak bocil bapak sia tenang pak gede bilang gede gue Jadi penyakit ibu-ibu mata hebat nah, ibu-ibu wanita Nuka dua aji bedi Eta ibu-ibu Nah punya keistimewaan naon Nyahuan Si Eta banyak nyahuan Baik dan nah, nah, duit di mana mereka panggil Baik si Eta mah aneh Sebab si Eta mah bawa kacamata lampir Iya aing dan duit kita bihia juta dua ratus banyak hoang masya Allah cuma majikan nah aing nikah kaget aing naon cing mi di eta duit kita bihia juta dua ratus duit naon aing nikah kaget banyak hoang kene bae eta duit kita bihia masya Allah cek aing duit sial sial kunaon? naon anyar hoang deh ku sial aing eta kasih duit oh, tekan hoang eta nah kita ku penting nak kantong na dompet jadi <laughs> duit siaran jalan <laughs> Allah mantap kenyangan temen jika nang soleh. Uh, ayo soleh anu beragama. Aduh, kasana ki homerat. Allah Oh, salah kita mana baik. Pan langsung di Masya Allah, bener tuh, Bu. Nya salah balik tiga we balik di mana hormat jasa. Tah, ya, cek lu penuh hakim dia, Ya budaya, jaddini safinata fa innal bahra amiq wa khudiz zada kamilan fa inna sabara da'if wahai anakku cek Luqmanul Hakim jaddini safina perbaharui kapal kamu naon kapal ilmu kapal di alatnya tinggi di gigi pulau kayak di pulau mun hayang selamat pakai kapal ulang ayeuna nanti alam dunia nek alam akhirat maka nek nyabrang berarti kudu ibadah alat nyabrang nah ilmu arti tak ditotot kan mun tiga harus jadi aing setengah modal harus digantikan ya baik itu alatnya berang teh parahu disarupakeun jadi dina parahu dina pada wajah alatnya berang supaya selamat kan karena ilmu ilmu teh alat ketika anda ibadah selamat kurang ibadah kan mau bisa ibadah tanpa ilmu kertas bapak cing atuh mata ilmu nak kurang sehingga karena laji belajar sholat udah luhur luhur ngaji mah jangan udah mati pada tokin ngaji tidak dulu kelapa dihadap ke rumah ya, lagi udah luhur luhur lagi ngaji mah ulah anda apa haji bedinya udah cepu dihadap ya, apa lagi cing gitu hadirin wala hadirat ilmu jangan sejokot ilmu tak dina parahu ayat ayatkan parahu anjir nah sebabnya fa innal bahra amin lautan teh jero bisi paraosia kopong bisi paraosia rusak Karena ombak seketik langsung goyang bisi kacuntal tapi lamun parano anu kuat kene kahantem goyang kahantem iya insya Allah dina parahu aya alat naon mesin tapi mesin teh hate bersihan hate urang hate urang ber bersihan tidak naon tidak penyakit hati Gus eta ulama ngomongkan bareto, iya teh runtah Horeng runtah teh bebenangan ulama Bebenangan wali eta runtah singketan Siapa hayangnya homa Runtah teh ada kesadaran gaya Ulang lamun lepat alayah di dia nubala runtah Gila tuh Ih, mau keblok tah. jadi teu jawab edan sih. Si eta mah teu kena runtah si awali lain, kiai lain edan, oleh nu kieu Mama jaduba tegila kana ruta. Jang orang magila karena ruta. Ketika iya guys ayeuna orang ariung cakang oh, aku cakang oh, di aku para wali di beresan Lantaran run. runta hohir gila. runta batin kau Eta runtah singketan. Bawa usia balik kalian. Karena ria runtah penyakit hati. Una ujung. Tekna runtah riak rujuk nifak takabur hasud runtah kebenaran ulama itu runtah hati kos gitu hiji ernaria orang orang maria kabeh ge jakula ke termasuk terpasang pang iya termasuk mau pakai samping atlas cukup be biasa gengyu tapi pun pakai cat MBHS atau timer bu, kau tuh gimana sih mereka bu? Oh, timer dong lamun pe aduh, waduh pakai altar biasa pe lebang lah uh, udah memakai teman remukot pura urak naon teria itu orang jari rata-rata kabeh geria urang mah mahadir malah hadirat nu kadua una ujub ujub akul ku ibadah sorangan iblis diusir ku Allah di surga gara-gara ujub Rasa aing bisa, rasa aing ahli ibadah, rasa aing ahli ngaji, rasa aing pembohana, rasa aing pemejabata, punya rasa. Lain ti Allah Subhanahu wa taala. Allah usir iblis gara-gara ujung agur ku ibadah sorangan. Runtah. Ernaria una urip teh nata kabur, teu kabur. Pat masyaallah, aing geus dumpang, tuluh bawa ada kieu. Takabur kabur tau orang, di hati teh. Mendak runta teh penyakit hate. Aya penyakit dohir, penyakit hate. Aya runta dohir, aya runta kabur, banyak kita penyakitna. Tekna kabur, Enak nih Pak, munafik urang mah ngomong kieu kelakuan teh akur. Kelakuan urang. Nah, kadituna hakna hasud. Nah, oh, pijar banyak kita hasun. Tetangga kabeli termos, ibu rumah bola si Anu kebeli motor batuk tetangga kebeli mobil salesna tetangga iman dan asup rumah sakit ditong anak anak mak mendingan rumah tetangga orang teh ih kebeli di mobil dua hak memodar ya gue iman teh kebeli mobil tinggal aja tung tung namun iyalah penyakit hasil mata pijenan kurang wahudis zada kabilan cokot cek lu hakim bekal salobah bana nah sebabnya fa inna samarabain perjalanan masih jauh tuh perjalanan orang teh masih jauh namun ibarat orang nak Madura mau bakal nu gede ibarat ke Madura mau bakal duit seratus ribu datang ke Cirebon satu peak muli sore. nginjem ke tetangga bogo tetangga ke pun ke Madura minimal mau duit 5 juta 10 juta Orang balik ke alam akhirat jauh kena perjalanan kuari alam dunia ke alam barzah alam barzah keluar ti alam dunia memeh alam akhirat engke alam akhirat encan alam terus ke dituna alam mahsyar alam pertimbangan alam diputusnya hukum urang alam kemana kemana ke terakhir ketika manusia taat surga bagian anak ketika manusia maksiat jahanam neraka bagian anak moga-moga urang ku Allah dihampura dosa tetap beriman Islam panjang dari umur anu barokah amin ya rabbal العالم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بحق اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا بحق اهدنا الصراط المستقيم اللهم اجعلنا واولادنا واهلينا وتلاميذنا من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر واهل الطير انك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا المعهد معهد hadan mubarakan wa ma hawlahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia baldatan aminatan mutmainna ghaniyatan mardiyatan indaka bi ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nar salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sakitun kepihatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tausiah tingkul alhamdulillah